Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekalian uji coba nanti akan ada pengajian khusus akhwat. Insya Allah sebulan sekali juga bersama Nabila dan Wirda serta pemateri-pemateri perempuan insya Allah mungkin harinya hari Sabtu sore nanti koordinasi dengan Istiqlal dulu jadi biar lebih bebas lagi antar perempuan, kira-kira seperti itu. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi, mudah-mudahan Allah ridha sama kita semua Al-Fatihah. Amin. Bicara tentang perubahan, bicara tentang perubahan, alhamdulillah hari ini saya ditemenin sama seseorang yang merasakan perubahan itu dari mulai sebagai poter, poter, poter di Tanah tukang angkut-angkut barang sampai kemudian beliau menjadi seorang yang dimuliakan Allah menyediakan pesawat jet buat saya pesawat jet pribadi poter loh bukan alumni Oxford, bukan alumni Harvard, tidak memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai orang yang punya potensi buat maju, tidak memenuhi syarat untuk bisa disebut sebagai orang yang bakalan kaya raya, tidak punya kompetensi apapun untuk bisa disebut sebagai orang yang bisa duduk di depan, dilihat, dipandang, nggak memenuhi syarat apapun maaf bukan berarti kemudian kita membeda-bedakan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain tidak beliau mengawali karir di kehidupan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang angkut barang gitu. Tapi hari-hari ini alhamdulillah dengan izin Allah beliau menjadi salah satu yang dipilih Allah menyediakan kendaraan buat saya. Bukan kendaraan mobil roda empat tapi pesawat jet pribadi lengkap dengan ground handlingnya, pilotnya, co-pilotnya, lengkap dengan seluruh sarana prasarananya. Kemana aja saya mau pakai. Pesawat jetnya seharga kurang lebih satu triliun rupiah. Karena orangnya sudah di sini, sayang kalau kemudian kita tidak mendengar bagaimana transformasi beliau. Ya, mudah-mudahan beliau berkenan. Kita sama-sama sambut ke atas panggung yang mulia ini Bapak Haji Norhin. Saya kira berkenan untuk berbagi sedikit, memotivasi teman-teman semua supaya mereka tidak melihat dirinya tapi yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Fadl Syekh. Nah. Masya Allah Ustaz. <laughs> Masya Allah. Ayo, itu pasti apa? Ayo, tapi pasti apa? Ah. Cak, silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, bahasa Banjar atau bahasa Jakarta? <laughs> Saya sangat terharu, sangat bangga dengan Ustadz Yusuf Mansur. Alhamdulillah beliau sejak ulun sejak saya lagi masih remaja, masih tidak tahu apa-apa, kenal dengan beliau dan saya sangat menyayangi beliau, sangat cinta dengan beliau. Keluarga beliau semuanya alhamdulillah. Di sini beliau juga tidak menyampaikan uh, syukur nikmat fadlu minallah. Pada hari ini saya juga bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, yang pencinta Al-Quran yang luar biasa. Saya sebenarnya tidak punya pendidikan apa-apa, tidak ada cita-cita apa-apa awalnya namun saya besar hati <clears throat> besar hati yang sangat besar hati lalu ditambah dengan dibesarkan oleh Ustadz juga tadi Ustadz bilang saya dari asalnya orang Kalimantan orang Banjar masih bujangan merantau ke Jakarta tidur di sana sini emperan, bahkan nyewa juga di belakang Gajah Mada situ. Kemudian bekerja di Tanah Abang sebagai menjadikan barang-barang orang gitu. <clears throat> Sekalian juga ngepak untuk dikirim ke Kalimantan karena kita orang Banjar. Berjalan waktu alhamdulillah ketemu Ustadz dan alhamdulillah sampai berdiri di sini. Namun mungkin disampaikan sedikit karena Ustadz minta motivasinya sejak kita kecil kita sudah dididik oleh orang tua jangan tinggalkan sholat jangan tinggalkan sholat dimanapun berada kemudian jangan berdusta atau berbohong kepada orang kemudian tinggikanlah cita-citamu semampu kamu menggapainya itu yang selalu diingatkan <clears throat> tambah lagi ada satu orang Cina yang memberikan, jangan kau tinggalkan kesempatan. Tidak boleh kau sia-siakan kesempatan. Ambil, meskipun itu berat. Ternyata tadi anak Ustadz juga menyampaikan seperti itu. Itulah saya bisa berdiri di sini. Selebihnya ulun mohon maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga bisa berdiri di sini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua dan saya juga ingin menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bisa 30 juz. Amin. Baru kita juga mengadakan tahfiz Al-Quran eh, karantina 30 hari dan di sana kurang lebih 100 orang Ustaz. itu kira-kira yang hafal 30 juz ada lima orang pada tiga bulan Alhamdulillah yang hafal mulai dari satu juz sampai 5 sampai 10 sampai 20 banyak hampir semuanya hafal seperti itu. Saya alhamdulillah hafal baru satu juz. Nah mudah-mudahan bisa hafal 30 juz. Doakan Bapak Ibu sekalian. Demikian wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duit udah triliunan, bukan punya cuman rumah tapi gedung, mall dan perumahan, tapi hafal satu juz dari nggak ada hafalannya loh hafal satu juz lah ente boke, nggak punya duit naik kereta dibayarin tapi nggak mau ngapal Quran insya Allah kita lebih semangat amin Ustad ngomong entenya jangan ngelihat aneh dong <laughs> di sini gue hadir Mas Ipo tapi terlalu sayang kalau Ipo dikasih cuman beberapa menit kita minta Mas Ipo hadir lagi bulan Maret ya ada lagi bulan Maret untuk memberi motivasi sepenuh-penuhnya secape capeknya jadi bulan Maret coba cek Sani tanggal berapa bulan Maret nanti kita umumkan di akhir bulan Maret nanti kita akan mendengar motivasi dari Mas Ipo saudara-saudara yang dirahmati Allah tadi saudara dengar ya katanya dari muda emang gue udah tua apa ya <laughs> iya iya iya iya itu ketawaduan beliau itu padahal saya lah yang diasuh oleh beliau Subhanallah. Nah, saya pernah datang ke satu gedung, terus ketemu ibu-ibu bawa anak dua. Terus dia excited banget ketemu saya. Dia bilang begini, Masya Allah Ustadz, saya dari SMP udah kenal sama Ustadz. Bingung saya. SMP? Emang umur gue berapa sih? Terus pernah juga ada seorang ibu bila datang ke bulak santri waktu itu eh datang ke ketampang dia nungguin sabar sekali nungguin saya ya ya mudah-mudahan Allah lah ya yang memanjangkan umur dakwah seseorang amin ibu ini saya lihat sabar sekali nunggu saya eh, setelah itu kemudian saya inisiatif nyamperin karena ini orang tua kan saya samperin assalamualaikum bu Waalaikumsalam apa apa ustad nanti aja saya akhir gitu nggak apa-apa kok ada yang mau disampaikan ke saya mau terima kasih aja Ustadz Ustadz mungkin lupa anak saya ketika SMP diunyeng-unyeng palanya sama Ustadz diunyeng-unyeng diusap oh iya Alhamdulillah sekarang anaknya di mana apa kata beliau sudah jadi wakil duta besar Rusia oh bentar nih gue lahir tahun berapa sih ini gue lahir tahun berapa ini <laughs> 47 kali nyanyi kan ini. Allahu Akbar mudah-mudahan ya. Allah manjangin umur saya. Amin. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Barusan saya dengar lagi ini. Iya iya iya. Padahal beliau guru saya. Eh membingungkan emang nih. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ada satu hadis kudsi yang saya penggal supaya saudara hafal. Ikutin saya. Idza wajadtani. Ayo. Idza wajadtani. Idza wajadtani. Idza. Za. I. Za. Idza wajadtani. Jika kamu bisa ketemu saya. Ayo. Jika kamu bisa dapat saya wajatta wajatta kulla syai maka kamu akan ketemu semua maka kamu akan dapetin semua main suaranya eh belajar. belajar wajatta nih. jika kamu ketemu saya jika kamu ketemu aku jika kamu dapetin aku wajatta kulla syai kamu bakal dapat apa yang kamu mau kata siapa tuh kata Allah subhanahu wa ta'ala idha nih. kalau kamu mendapatkan aku kata Allah wajatta kulla syai wajatta kulla kulla syai kamu bakal dapat semua hal. Persoalannya adalah, pertanyaannya adalah, problemnya adalah, tantangannya adalah, apa yang ada di saku Anda? Apa yang ada di kantong Anda? Apa yang ada di badan Anda? Apa yang ada di perasaan Anda, pikiran Anda, hati Anda, jiwa Anda? Allahkah? Kita sama-sama tahu. Dipanggil saja sama Allah hayya ala salah. Di mana posisi kita? Di mana posisi kita? Bila aks, maka keadaannya juga menjadi kesebalikannya. Jika kamu tidak mendapatkan aku kata Allah, so you find nothing. Kamu tidak bakal juga ketemu apa-apa. Bagaimana kelakuan kita tadi malam ketika Allah bertamu di kamar kita? Ketika Allah bertamu di rumah kita. Kita nyambut dia kah? Kita tahu. Kita tahu sedang apa kita. Ketika sudah fajar menjelang, Allah bertanya kepada hamba-hambanya, "Adakah yang mau ikut ke rumahku?" Kira-kira nih, walaupun tentu saja akidah kita mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada dia serupa dengan siapapun, tapi ini saya mengajar. Ini yang saya sebut dengan romantisme tauhid. Setelah Allah berkunjung ke rumah kita, yang kita kasih kepada Allah adalah kekecewaan, yang kita kasih kepada Allah ada penghampaan. Allah begitu gembira membawa kekayaannya. Allah begitu gembira membawa ampunannya. Allah begitu gembira membawa segala harapan makhluk-makhluknya di bumi. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikatnya yang menjaga singgah sananya, aku akan turun ke langit duniaku. Siapa yang meminta kepadaku, aku membawa apapun yang dia minta. Tapi begitu dia datang ke kamar kita, kita tahu apa yang terjadi di kamar kita. Ketika dia datang kepada kita punya rumah, kita tahu sedang apa kita di rumah kita sendiri. Bayangkan bila yang datang adalah seorang Jokowi. Bayangkan bila yang datang adalah seorang kemudian bupati, gubernur. Bayangkan bila yang datang adalah seorang menteri, seorang raja. Raja Salman datang ke dunia. Raja Salman besok datang ke Masjid Istiqlal. Istiqlal pasang lift. Raja Salman bentar lagi datang. Tanggal 3. Begitu saya turun tadi di pintu VIP itu ada pipa gede-gede gitu. Saya bilang, ini buat apa ini? Ternyata di VIP dipasang lift. Tuh. Begitu hebatnya penyambutan kita. Kita insya Allah menjadi tuan rumah yang baik, betul? Tapi bagaimana kemudian sambutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Idza wajadtani wajadta kullasyai. Kata Allah, kamu coba temukin aku, kamu coba dapetin aku. Nanti aku akan berikan apa yang aku punya. Allah. Haji Norhin bukan satu-satunya. Ada lagi kolega beliau, tidak saya sebut namanya karena belum hadir di sini. Insya Allah mudah-mudahan beliau berkenan hadir di sini. Haji Norhin, saya pernah cerita di panggung ini. Suatu saat saya butuh duit, 40 miliar rupiah. Untuk menyelamatkan Hotel City. Untuk mulangin patungan usaha. Karena saya membayangkan bahwa saya akan dihajar sama orang banyak. Dan memang saya salah. I was wrong at the time, saya salah. Kenapa? Karena saya khawatir. Kekhawatiran itulah yang terjadi. Tapi dengan izin Allah saya bercerita. Saya kemudian membidik saya kemudian membidik satu nama yang kalau saya datang kepada dia, insya Allah hitungan saya, dia pasti ngasih. Oke? Okay? Hitungan saya kalau saya datang kepada dia, dia pasti ngasih dengan izin Allah. Tapi saya ini ngajar tauhid. Jangan saya dong yang ngatur. Kalau saya yang ngatur, jatuhlah saya kepada mengharap kepada manusia mulailah kemudian kita jalanin episode-episode tauhid ya tahapan-tahapan tauhid langkah-langkah tauhid kepada siapa kemudian saya minta diatur kepada asisten dia tanggung amat kepada sekretaris dia tanggung amat kepada ajudan dia tanggung amat saya datang kepadanya menciptakan dia saya datanglah kepada Allah Ta'ala usalli sunnatal hajati rok'ate ini lillahi Ta'ala saya minta ampun pada Allah, ya Allah minta maaf. Saya harus ikhtiar. Ikhtiar saya sepertinya adalah saya harus datang kepada Haji A, Haji B, Haji C, Haji D. Rob, minta izinmu. Kalau memang kau berkenan, aturin supaya saya bisa ketemu tanpa saya mengajukan diri untuk minta ketemu. Alhamdulillah, tiba-tiba beliau WA saya. Deng bisa ke rumah saya? Allah. Senang saya. Hebat ini. Hah? Beres ini 40 miliar ini. Hah? Insya Allah ini. Kan tanda-tanda baik kan? Min alamatil khair. Dari tanda-tanda baik adalah ada pengobulan. Min alamatil khair kobuluha. Di antara tanda-tanda baik adalah pengabulan pengabulannya. Kan saya minta diaturin ketemu toh. Tiba-tiba kejadian beliau WA saya. Bisa hadir kita mau ngadain selamatan, kita mau ngadain sedekahan, kira-kira yang kita mau sedekah ini 40 ribu orang. Keren ya, beda sama kita kan? Kita 40 orang. Ini 40 ribu orang. Langsung saya bilang, insya Allah Ji. Terus beliau nanya, perlu dijemput? Itu kalau dijemput sama orang-orang kayak begitu tuh, itu jemputnya pesawat bos. Jet pribadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul deh. Betul, saya dulu pernah bilang sama Allah, ya Allah saya pengen punya pesawat yang nggak pakai bayar. Saya pengen punya pesawat yang nggak tahu ngisi bahan bakar. Saya pengen punya pesawat yang nggak ngerti gaji pilotnya. Pokoknya kapan saya butuh, ada pesawatnya. Kabul sama Allah. Dibilang, Ustaz kita siapin jemputan ya. Siapa aja yang berangkat? Udah ente doang, aneh doang, satu pesawat aneh doang. Iya. Kalau gitu aneh bawa siapa yang aneh mau ajak? Ajak aja tat. Nah kita bawa beberapa orang. Berangkat nih kita, dung berangkat. Di tengah langit saya bilang sama pilot, bisa turun sebentar nggak ke Jogja? Kata pilotnya, beres tat, hari ini pesawat ini punya antum. Jah, turun dulu, gue mau jemput Mas Jody. Turun pesawatnya, jeng Jogja. Naik lagi, jeng berangkat lagi. Allah Saudara, berhadap-hadapanlah saya dengan beliau. Duduk nih, udah deket banget. bayinana wa bayinahu bayini wa bayinahu Saya berdua ini dekat sekali. Ukuran kira-kira betis faltak faltakat saku bisak, ya. Faltafatis saku bisak. Ini betis saya betis dia udah nempel, dekat. Di situ saya kayak kegedor. Suf, suf gitu. Ada suara inside. Ingat ya, kita bicara tentang Rasul insight. Oh itu saya lumayan dapat hujatan dari orang yang tidak mendengar langsung karena dianggapnya saya bawa akidah yang rusak. Masa Rasulullah hidup lagi gitu katanya. Aduh, siapa juga yang bilang Rasulullah hidup lagi? Saya tidak mengatakan Rasulullah hidup lagi, tapi kan kita juga sepakat, emak lu aja nggak boleh lu bilang udah mati. Apa kata nenek kita? Gitu kelakuan lo, nganggap emak lu bener-bener mati. Ah, Gitu katanya kalimat itu adalah min kalimat dunia, bukan min di akidah, bukan dari kalimat akidah. Wong kita juga kalau disolatkan assalamualaikum kok. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Kalau ka itu di depan, Bos. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apalagi kalau saya bilang Allah inside, waduh lebih gawat lagi tuh. Ya, saya disamain sama saya Siti Jenar tuh. Eh, tapi suara itu ada bos. Ya, suara itu ada. Suf gitu. Ada suara. Kalau kamu merasa lebih dekat dengan dia, tapi tidak merasa lebih dekat dengan Allah, padahal nahnu akrabu ilai min hablil warid. Allah lebih dekat bahkan dari urat nadimu sendiri. Eh, oh, istighfar saya. Istighfar saya ini ini udah gatel aja nih Ji mau ngomong Ji 40 miliar gitu udahlah jamaah-jamaah kami ini insya Allah kalau kami ngomong dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah asal beliaunya lagi nggak puyeng ya kan belum tentu utang ente sama Haji Nurin bisa jadi utangnya banyak kan Haji Nurin nggak percaya loh kita belum buka-bukaan aja kan belum tentu jadi berbahagialah anda itu jangan ngiri kecuali ngiri terhadap orang dikasih harta lalu hartanya dipakai buat Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jangan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sebelum saya bicara, beliau nangis di sebelah saya. Lama nangis sambil megang tasbih. Menjelang buka puasa waktu itu. Saya diam gitu saya pengen peluk dia takut dianggap lebay ya kan mana <laughs> terus dia bicara Ustadz makasih ya kata dia saya bilang forward buat apa makasih Ustadz lihat terus dia tangannya begini Ustadz lihat itu kalau buka pintu deng kita paling motor Astrea betul ya terus mio ya paling banter dah tuh ya ama Ducati ya poster poster bos <laughs> ini orang buka pintu 13 pesawatnya buka pintu ini 13 kurang lebih Ji ya 13 kurang lebih plus minus rumahnya kecil kecil rumahnya Cuman kira-kira 35 hektar. Pintu belakangnya itu dulu dia mau bikin ada super cruise di belakangnya itu. Tiba-tiba orang ini bilang dalam keadaan saya butuh duit. Saya butuh duit nih, 40 miliar ini. Apa kata beliau? Makasih ya Ustaz. Kasih apa Ji? Dulu saya kenal sama Ustaz, nggak punya apa-apa. Allah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa quwata illa billah. Saya langsung begini tuh. Ketika dia ngomong, dulu saya kenal sama Ustaz nggak punya apa-apa. Tabungan saya kecuali saat itu cuma satu miliar. Beda bos. Ya. Beda emang. Cuman satu miliar. Tapi comparing, comparing, dibandingkan dengan kekayaan dia hari itu Peristiwa itu belum lama ketika dia kemudian melunasi utang 2 triliun. Belum lama tuh habis ngelunasin utang 2 triliun cash. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Comparing dengan dia punya harta kekayaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, satu miliar itu memang nothing. Dia ya, dia bilang, Ustadz makasih ya. Lihat, saya dulu belum ada begini ketemu Ustad tambah nggak punya saya. Ketika ketemu Ustad saya tambah nggak punya apa-apa kata dia. Karena satu miliar itu saya kasih Ustad. Satu miliar, satu miliar itulah yang diinjak di depan Ka'bah saat itu. Diinjak sama dia. Kang. Terus dia bilang, Ustad bagiin. Diinjak sama dia. Kang. Ustad sedekai. Di depan Ka'bah. Subuh. pulang Ustaz ini hasilnya terus dia nanya sama saya apa yang bisa saya bantu buat Ustaz oh oh pilihannya ada dua I'm gonna be the winner or I'm gonna be the loser Anda ngelihat Aji Norhin dan orang yang ada di sini bisa jadi anda akan datang kepada dia Pak Haji saya lagi butuh bantuan bisa jadi begitu pilihan ada sama kita nih saya ketika beliau bilang Pak Ustadz apa yang bisa saya bantu 40 miliar cetak ini dia sekali batuk 400 400 <laughs> gitu. <laughs> itu bersin itu 3 juta dolar gitu kita kan ingus hijau lagi ya. Ketika beliau bilang, apa yang bisa saya bantu? Langsung saya istighfar. Ya Allah. Iya, iya, iya, ya. Makasih nih saya bilang. Sepersekian detik itu saya bilang sama Allah, makasih. Saya lalu mengingat omongan Wirda. Sekalian aja udah. Jadi orang besar. Ya, saya ingat nih apa yang disebut sama Wirda, apa yang diceritakan oleh Nabila. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu, He is everything. Tanggung amat saya minta sama orang ini. Terus saya bilang sama beliau, Ji, omongannya salah. Kan dia nanya, apa yang bisa saya bantu? Ji, omongan antum salah. Oh, salah di mana kata dia? Harusnya yang bertanya itu saya. Guru ente. Apa yang bisa saya bantu buat antum? Oh Masya Allah. Kata dia. Oke. Okay. Ya. Kalau gak ada yang bisa dibantu. Ayo kita ke dalam. Siap-siap buka puasa. Itu habis ngomong. Nyeselnya tiga bulan tuh gak. Gak hilang-hilang gitu aduh gue aduh tinggal ngucap tinggal ngucap itu saya di pesawat itu dibego-begoin sama orang di pesawat itu Ustaz kenapa nggak jadi ngomong nggak bisa saya ngomong ini aduh bisa balik lagi nggak ya <laughs> iya loh iya kita udah tidak wajah tani kata Allah jika kamu mendapati saya saya mendapati orang ini kan kecil amat tuh. Mendingan idza wajadtani Allah aja gitu. Wajadta kullasyai. Kita akan dapat semua apa yang kita inginkan. Nah, kembali ini kepada kita semua. Sudahkah kita mendapatkan Allah Subhanahu wa taala? Itu. Jangan-jangan kita belum punya perasaan gembira. Ketika datang kepada Allah perasaan kita biasa aja gitu. Coba ya, Anda ngajuin interview, anjuin surat lamaran kerja. Terus kemudian Anda dikasih surat, jam 9 hari Senin tolong datang. Anda kami akan wawancarai. Perasaan Anda segembira itukah ketika kemudian mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila belum, lam tajidillah. Kita belum ketemu Allah. Maaf nih, Harusnya kan begitu disebut nama Allah bergetar kan? Bergetar kan? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun kita nih lagi bengong, lagi jobless, tiba-tiba eh lu inget si Fulan gak? Oh iya, inget si Fulan. Kenapa? Loh, dia kan yang menjadi direkturnya itu dia. Direktur SDM itu dia. Itu Allahu Akbar loh. Itu seperti Allahu Akbar loh. Kita diperkenalkan dengan satu nama. Bukan nama dia loh. Nama nama temen leh. Itu temen kamu loh itu. Yang menjadi direktur SDM. Coba kamu kontak dia. Anak kamu beres itu. Tiba-tiba kita bergembira jatuh ente. Kenapa? Lam tajidillah. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Ada orang datang ke warung. Ini warung sepi amat ini barang-barang ini. Iya ji, nggak ada modal. Lo mau modal? Ya, coba lo ketemu bini gue dah. Kalau kata bini gue oke, okay, udah gue modalin lo. Kita gembira nih, pengen ketemu bininya dia. Allah. Padahal waktu itu jam 8, jam 8. Allah nungguin. Mana nih yang mau dapat tambahan modal? Mana nih? Sini. Tapi kita nggak datang. Tapi kita nggak datang. Sekalinya kita datang nungguin nggak ada yang beli, gitu. Udah pasti nggak ada yang beli, nggak ada orang. Baru kita sholat duha. Gila. Usolli sunnatat duha rakaat ini Allah. Baru sampai nih Siratul ladzina an'amta alaihim assalamualaikum Waalaikum عليكم عليكم Waalaikumsalam kacau Allah lagi berdua nih ditinggal lo gila kak iya stupid crazy oh iya oh, iya. dan dilala tuh kadang-kadang suka begitu lagi dilala suka begitu coba-coba coba buka surah apa ya Tak, tak, tak cari dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. <coughs> Oke. Okay. Buka surah Al-A'raf surah 7 ayat 163. Al-A'raf surah ke-7 ayat 163. Salat zuhur insya Allah pada hari ini jam 12 lewat 9. <clears throat> Sudah dibuka? Kita baca bareng-bareng, dengerin, ikutin. أعوذ بالله من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Silakan lihat terjemahnya. Yang ada terjemahnya siapa? Yang ada terjemahnya. Good, lihat dulu terjemahnya. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang satu negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabat yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air padahal hari hari yang bukan sabat ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Bisa dipahami ayat ini? Jadi ada peraturan nih dari Allah. Ini syar'an qoblana. Jadi peraturan sebelum kita. Ada di antaranya adalah larangan mencari ikan di hari Sabtu. Dilalah, kalau hari Sabtu itulah justru ikan banyak. Kita tuh dari tadi nggak ada yang beli. Udah udah Muammar udah ngaji nih Muammar nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanda kira-kira 5 menit menjelang zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Datang nih satu pembeli, tung satu. Ah, cuman satu, nggak apa-apa deh, kita layanin. Lagi ngelayanin, assalamualaikum, datang enam. Habis itu nggak berhenti berhenti. Ah, loh, pilihan nih dua nih mentingin Allah apa yang mentingin kerjaan kira-kira begitu ini kaum yang dilarang ini bingung aduh kemarin gak ada ikan giliran hari Sabtu dilarang gak boleh mancing gak boleh nangkep gak boleh ngambil ikan malah banyak tapi kalau kita bisa tinggalin ikan-ikan itu wajat Allah ente dapat Allah keren Ren itu seorang pria, seorang wanita belum halal. Dapat Allah tidak? Kalau dia bisa dapatin Allah di antara keduanya, maka Allah akan memberikan bonus kepada dia apa? Anak-anak yang abrar, anak-anak yang saleh-saleha. Tapi ketika kemudian dia tidak mendapati ada Allah bainahuma di antara keduanya, maka Allah akan cabut kemudian boro-boro bisa punya anak, hubungannya pun kemudian misah. Lalu orang bilang begini, dia mah kelamaan sih. Bukan kelamaan. Sudah saling mencicipi. Bisa begitu. Tapi kemudian ketika kita dapatin Allah, ketika kita ngelihat perempuan atau perempuan laki-laki, terus kita takut sama Allah, bang, takut sama Allah, bang. Nah, kita dapat tuh Allah. Begitu kita dapat Allah, insya Allah dimudahin semuanya sampai kemudian menikah. Ustadz, ada orang bisnis nggak punya Allah, tapi nyatanya dia maju, belum aja bos, belum aja, belum aja. Itu yang disebut dengan istidraj. Hari ini alhamdulillah kita belajar langsung dari seorang yang dimuliakan Allah Jalla Rahim. Dia bilang besar hati. Kita ingat pelajaran-pelajaran yang lalu, di bulan-bulan yang lalu bagaimana kita membesarkan hati kita. sekedar mereview kepada saudara-saudara semua kerjaan kita ini menerima informasi silakan kembali dibuka surah Al-Qasas surah ke-28 Ustadz Sani masih ingat ya ada dua pilihan Ustadz Jamil Ustadz Mizi masih ingat ada dua pilihan satu pilihan menjadi Fir'aun model A model Fir'aun yang kedua model ibunya Musa, Ummu Musa. Surah Al-Qasas, surah ke-28. Kita ulangi surah ini sebagai motivasi buat kita semua. Kemarin saya baru dari Qatar dengan izin Allah. Siapa yang belum pernah ke Dubai? Allah. Terus, siapa yang belum pernah ke Qatar? Siapa yang pengen ke Dubai, pengen ke Qatar, berdiri. Ya nggak semuanya pengen, ada yang nggak berdiri kok. Good. Ya Allah, mudah-mudahan ini orang-orang yang berdiri bukan cuma bisa ke Dubai dan ke Qatar, tapi bisa keliling ke seluruh duniamu ya Allah dan memperjalankan orang-orang sebanyak-banyaknya ke keliling duniamu ya Allah dengan rezeki yang halal lagi barokah dan perjalanan menjadi perjalanan ibadah, dakwah dan kemudian amal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, duduk lagi. Insyaallah, insyaallah. Amin. Masih ingat kan pembahasan di sini bahwa ada dua model. Pertama model Firaun. Dia di tengah-tengah kekayaan dan kekuasaannya dapat informasi bahwa akan ada. Coba perhatikan. Ini menarik ini di tengah-tengah kekayaannya, kekuasaannya, kemewahannya, kemegahannya, kemakmurannya, kesejahteraannya, semua ada. Firaun dapat berita, dapat informasi. Apa informasinya? Akan ada seorang anak dari Bani Israel yang nanti akan meruntuhkan, menghancurkan kerajaannya dia. Oke? Tapi kemudian kita belajar Fir'aun salah merespon informasi itu. Dia tidak kembali kepada Allah. Hanya berdua dengan informasi itu. Itu menyebabkan dia menjadi celaka pertama. Bisa jadi saudara, informasi itu betul. Tapi bila saudara kembalikan kepada Allah Ta'ala, dia akan hadir. Contoh, saudara kelihatannya anak saudara punya penyakit A, harus dioperasi. Mungkin benar berdasarkan medis. Tapi jangan kemudian Anda sibuk nyari duit buat operasi. Gagal. Jangan. Sibuk kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Habis itu second opinion. Keluar dari rumah sakit, second opinion. Berangkat ke rumah sakit yang lain Alhamdulillah ternyata tambah parah. Jangan cepat-cepat kemudian kita juga menjadi Fir'aun yang melupakan Allah. Balik lagi ke Allah, balik lagi ke Allah, balik lagi ke Allah. Pada tahapan berikutnya, itu udah tinggal cerita. Anak saudara udah kuliah S2 udah. Saudara, kalau saudara nggak bayar kontrakan saudara malam hari ini saudara harus angkat kaki itu informasi udah terjadi belum belum jangan seperti Firaun bertindak ya berdasarkan kekhawatirannya karena Firaun dikasih tahu nanti akan ada anak dari Bani Israel yang akan meruntuhkan menghancurkan membinasakan engkau dan kerajaanmu lalu kemudian Firaun mikirnya itu maka dilakukanlah hal-hal yang membuat kekhawatiran itu menjadi tertutup. Perempuan-perempuan dibinasain. Begitu perempuan dibinasain, ya setelah anak-anak kecilnya itu dibunuh-bunuhin, laki-lakinya pun gak boleh dikasih ketemu sama perempuan. Sehingga dijadikan budak dan dirantai supaya nggak ada yang lari. Pilihan yang kedua, pilihan ibunya Musa sebagai ibunya Musa. Sebagai ibunya Musa, segala kepedihan sudah terjadi. Bedanya Aun, Firaun, Firaun belum terjadi. Kalau ibunya Musa udah, enak teman-teman dia udah pada dibantai, anak-anak kecil udah pada dibunuh-bunuhin. Sudah, udah ngelihat. Artinya kemungkinan besar terjadi kepada dia itu memang akan terjadi. Tapi ibunya Musa ngelihat satu kalimat yang ada di dalam surah Al-Qasas ayat 7. Silakan dibuka. Wa auhayna ila ummi Musa an فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين Alih-alih ngelihat perbuatan Firaun, Allah menyuruh ibunya Musa ngelihat dia. Mendengar perkataannya Allah. Lalu itu yang dipegang. Akhirnya kemudian menjadi selamat. Inilah review bulan-bulan kemarin. Nah saya kemarin ketika di Qatar dengan izin Allah itu fundraising untuk satu dua lokasi bencana ya diselenggarakan oleh salah satu lembaga amil zakat. Saya duduk nih di meja sama duta besar terus tamu-tamu. Nah, ini Ustaz Tarmizi, Ustaz Jamil harus beda dengan apa lembaga kita. Nah, yang ada kemudian terpampang di backdrop, oke, okay, dan di sayap kanan kiri backdrop standing banner gambarnya apa coba gambar gedung-gedung masjid sekolah yang runtuh gambar masjid-masjid sekolah-sekolah pesantren-pesantren bangunan-bangunan yang roboh Lalu saya tawarkan hal yang berbeda. Kenapa tidak menjadi ibunya Musa? Kenapa tidak menjadi ibunya Musa? Jangan gambar ini dong, karena gambar ini fakta, sudah terjadi. Lebih baik gambar yang dipasang adalah the future masjid. Jangan yang runtuh ini yang digambarin itu loh. Standing banner, backdrop, flyer, isinya runtuhan itu. Jangan dong. Yang ditawarkan harus masa depan, future masjid ini loh masjid yang kita akan bangun gitu loh. Nggak usah bicara masjid yang udah runtuh. Bicara masjid yang akan dibangun. Kalau Pak Dwi udah di sini mau ngasih tanda zuhur 12 lewat 9. Udah sih umumin minta Wi. Zuhur 12 lewat 9. Berangkat aja. Eh, berangkat. Berangkat. Silakan, silakan. Ngambilnya jangan sampai ngeganggu orang ya. Silakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pilihan itu. Ya mereka mau ngambil sedekah, bagus. Sebab kita kalau nggak diambil suka lupa. Betul nggak? Ya, tapi jangan sampai nggak ganggu. Bagus nih, ngambil sekarang bagus. Karena kalau ngambil pada saat sesi doa, itu nggak ganggu sekali. Ya silakan. Orangnya kurang ini, mana lagi orangnya? Menatu makhluknya. Dua, kurang. Oke, kita lanjut. Saudara, kemudian dihadapkan pada posisi kontrakan nanti malam bakal selesai. Bakal keluar dari kontrakan. Mestinya langsung song-song saja. Harusnya sebelum saudara didatengin ama yang punya kontrakan, saudara datengin dulu tuh yang punya kontrakan. Assalamualaikum bu, gitu. Waalaikumsalam. Kenapa dek? mau bayar <laughs> mau ngobrol ngobrol apa bayar aja nggak usah ngobrol Loh, saya ada niat bu mau sekalian beli rumah ibu gitu saya ada niat bu mau sekalian beli rumah ibu buka omongan sekalian yang berbeda Fir'aun ngejar anak-anak Mesir Ibunya Musa malah ngasih anak dia. Coba. Coba tuh. Cakep gak tuh? Bayangin coba. Fir'aun ngejar semesir Satu Mesir. Anak dibantai semua. Logikanya kan. Kalau nyerahin anak kan iya. Kayak ular datengin gebukan gitu. Tapi itu yang diajarkan sama Allah kepada ibunya Musa. Kamu anter Musa kecil ke Fir'aun Allah. Haji Nurin cerita dari lantai sekian tuh kantor beliau di Gajah Mada. Sampai sekarang kantor itu nggak dihilangin sama dia. Karena percis di bawah itu ada sungai. Di sungai itu kemudian Haji Nurin berdoa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kurang lebih pertanyaan dialog batinnya begini, mau begini doang apa gimana nih gitu. Tapi kalau dia ketika itu dia bi membesarkan hatinya, lalu dia ngelihat rupiah yang dia pegang, ngelihat pekerjaan dia, nggak jadi bos. Kan nggak dilihat sama dia, yang dilihat Allah. Kalau Allah fi hadithil qudsi, wajat tani wajat kulla leshe. Jika kamu itu dapat aku kata Allah, maka kamu dapat semuanya. Tinggal kita nih, dapat nggak kita ya Allah? Kalau kita dapat Allah, selesai. Pagi-pagi dapat nggak Allah? Duha, dapat nggak? Kalau lewat, udah siangnya nggak dapat tuh. Kira-kira begitu. Zohor nih, dapat nggak nih Allah nih? Oh dapat, asar dapat. Nah, Anda keep going terus sih begitu. Nanti begini nih, tung. Tung. Nggak kebendung. Apalagi mulai dari usia-usia remaja. Allah, sekali dapat Allah gede gitu Sekali sholat malam 23, udah kayak teraweh. Iya ngapain juga, ente masih muda, belum ada tanggung jawab juga keluarga. Saya kasih tahu caranya bos. Abis sholat isya, pulang ke rumah. Habis sholat isya pulang ke rumah, jangan sholat di masjid. Bikin kesel merbot. Dia menutup pintu nungguin ente sholat. Iya kalau ente kasih duit ke dia, kalau enggak nanti bikin kesel orang, ibadah ente cacat. Pulang aja seperti orang-orang pulang, pulang aja. Nah, tapi begitu nyampe rumah, ente langsung kemudian ambil lagi sejadah, sholat, langsung kiamulail. Cara saya begitu. Kayak terawih gitu. Cuman niatnya bukan tahajud. Niatnya qiyamul lel Saya niat qiyamul lel nih Allah nih dua rakaat naik, dua rakaat naik, dua rakaat naik, dua rakaat naik, dua rakaat naik, dua rakaat satu jusnya di dalam sholat. Bodoh, 40 malam nih ente begini nih. Bah. Itu ada yang nangis depan ente, tolong Pak, nikahin anak saya, tolong. Mendadak Anda yang jomblo-jomblo punya pilihan. Tadinya yang sepi. Gak ada yang nanya, Neng, gak ada. Sekalinya negor angkot. Ayo dong, kasih ke Allah porsi yang gede. Porsi yang banyak. Jadi sekali ngangkat tuh, jadi pakai handphone boleh. Kalau saya sih boleh handphone eh ini eh. atau pakai Quran lah tiang dang satu rokaat satu muka lihat aja nggak apa-apa kok orang sholat sunnah ya. Soli sunnah tahajud, sholat sunnah qiyamul lail, Allah Allahu Akbar, salat. Baca aja. Syukur-syukur nanti mau apa loh, lebih hebat lagi. Ente nih selama 40 hari ke depan dari mulai sekarang nih. Eh coba angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang ngelakuin cara ini nih besok pengajian di bulan Maret sedekahnya minimal 10 juta. Kemudian dia ikut nanti umroh Ramadan sekali bayar bayar buat 10 orang dan dia ada berita diterima S2 di luar negeri dia pun dapat berita dipromosikan di jabatan karir yang lebih tinggi lagi dan dia pun dapat berita insya Allah bisa menikah habis syawal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kan ketemu lagi Maret kan insya Allah kita ketemu lagi bulan Maret tanggal berapa udah ketemu 26. 26 Maret. Jangan lupa ya 26 Maret kita ketemu lagi. Tapi saya pengen nggak kosong ketemunya. Dari sekarang nih, dari sekarang nih, sholat zuhurnya udah 12 rokaat. Saya suka perhatiin ente pada loh. Saya perhatiin ente. Ente habis sholat dua rakaat qobliyah, udah aja. Padahal di sini nih berkah banget, lama. Menjelang komatnya lama. Naiklah dua lagi, empat rokaat, dua-dua, Kemudian bakdianya empat. Ustaz, zuhur tuh ba'diyahnya dua. Yalah tambah sholat dua lagi. Mutlak kek, apa kek? Sholat hajat kek? Sholat taubat kek? Pokoknya jangan dua aja. Dua itu orang biasa gitu loh. Ente bukan orang biasa, ente X-Men. Pasukan khususnya Yusuf Mansur, betul nggak? Yusuf men, Iya yeah, <laughs> ente ngerjain ini empat puluh hari ke depan 40 hari ke depan nih pokoknya kita datang ke masjid jam setengah empat insya Allah belum dibuka ya aneh ngalamin gitu-gitu sholat di emperan masjid oh bangganya ji Allah nanya sama para malaikatnya itu siapa yang ada di terasku coba kita, saya ngobrolkan sama istri sama anak, anak itu siapa mah yang ada di depan ini yang nanya Allah itu siapa yang ada di terasku Jibril jawab, Yusuf Mansur ya Rob. Kamu tahu apa yang terjadi sama dia? Enggak tahu. Utangnya banyak. Kemudian Allah bilang pada para malaikatnya, aku mau datang. Aku mau datang, aku mau nemuin dia. Semua malaikat turun, turun sepasukan. Wah, Allah, bangga banget saya. Saya tuh kalau sholat malam suka GR. Iya bener, karena ngerasanya tuh malaikat sama Jibril begini. Saya ngeliatin aneh gitu. Serius. Wih, sedap Pak. Ente 40 hari ke depan nih dari mulai sekarang tanggal 19. Nanti kan ketemu sisa 10 hari kan ya. Nanti aneh pengen dapat laporan dari ente. Ap, ngapain aja ente? Apa yang terjadi? Gitu kira-kira. Ente jangan sholat dua dua rakaat nih. Mulai besok pagi. Jangan dua. Jangan dua. Minim-minim delapan. Udah pahitin udah. Langsung bikin surat ke kantor. Izin bos Saya mau sholat 8 rakaat. Dan sholat sunnah pagi itu yang enteng aja. Ya, kalau perlu kulhu ente bagi empat. Nggak apa-apa. Kalau ente kerja sama orang, bacanya yang begini. Sholat sunnah duha rakaatin lillahi Allahu Akbar. Keburu ditegor, Bos. Keburu dicariin ente. Dan itu bikin kesel majikan, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Yang begitu itu sholat malam, jangan dibalik ente. Sholat malam ente cepat, sholat duha ente lama. Sholat duha itu sunnahnya cepat dan banyak. Jangan salah, cepat dan banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh, boleh, boleh, boleh.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 Empat hak mim udah dah. Pokoknya delapan rokaat belas tuh ya. enam belas tuh enam belas surah enam belas ayat ente bacanya alif lam ro kaf ha ain sot itu. Enggak nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau ente orang sibuk, ente kerja, jagain mesin, eh, waktunya nggak banyak. Lihat perhatikan Allahu Akbar Subhan subhanarabbil azim sami Allahu liman hamidah Gak apa-apa jangan dibaca tiga kali satu kali aja yang penting ada tumaninanya perhatikan Allahu Akbar set gitu cak gitu Subhan subhanarabbil azim sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham langsung tancap lagi sekali-sekali aja tarik nanti Allah yang lebarin, zeng lebarin nanti lebarin zeng lama-lama ente jadi majikan ente bisa puas tuh baca Quran tapi ingat, begitu ente udah di level majikan, ente ngurangin. Balik ke nun lagi. Padahal udah jadi bos nih, ente jadi nun lagi rezekinya. Oh iya betul. Betul. Ngikut lagi tuh. Kempes lagi. Mulai besok, ya. Siapa yang pengen dapat S2 di Inggris? Allahu Akbar. Amin. Kalianlah nanti yang jadi panitia kedatangan Yusuf Mansur ke Inggris. Insya Allah. Siapa yang pengen punya iPhone 8? Ih, sebentar lagi. Udah ada iklannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma satu ya enggak? Seribu iPhone 8. Amin. Syarat dan ketentuan berlaku. Qala Allahu. Ayo. Fi hadithil qudsiyyi Idza wajattani wajatta kulla syai' Jika kamu dapetin aku, maka seluruh kekayaanku kata Allah punyamu. Allah. Sekarang kita berdoa. 15 menit lagi menjelang zuhur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu dekat saya akan upload beberapa rekaman untuk mendukung pelajaran pada hari ini dan saya berharap nanti bulan Maret sudah mulai berbuah ada yang belum menikah bulan Maret sudah bawa undangan ke meja saya ya sini taruh sini taruh taruh sini Ustad, gitu wih Ustadz wih Allahu Akbar Ustadz tat Allah nggak bisa ngomong dah baca aja tat ini adik saya nikah adik saya nikah ustaz gimana nih ustaz ustaz ya terusin aja kan tanggal 26 Maret belum 40 hari terusin aja terusin aja ternyata di pesta pernikahan adik Allah Allahu Akbar. Ada pamannya ipar kita. Eh? Umur 62 ya kan? Hah? Punya anak baru lulus S2 dari Wellington, oh, Australia, terus apa New Zealand, subhanallah. Dipertemukan, kenalan, ditahan sama dia. Penghulu, penghulu, jangan pulang dulu. Gitu. Sekalian nih, Hari bersamaan langsung dua pengantin subhanallah, hemat. Saya berharap nanti, ya saya berharap nanti Anda bulan Maret jatuhin di meja saya ini fotokopi pendaftaran travel. Jadi bulan Maret besok kalau ente lari ke Allah nih, kan kalau ente jalan Allah lari, betul nggak? Kalau ente lari Allah lompat, betul? Ya mulai sekarang nih anak-anak muda, kayak apapun ente azannya, ente azan. Ntar nih asar, ente azan Jangan di sini lo diomelin di sini. Di masjid di sana di rumah. Woi, oh iya, dengerin anak muda. Lo nih mulai nanti asar, jangan cuma nggak ketinggalan takbir, tapi lo yang azan. Bawa catatan, jangan sampai lupa. Ini tadi hayal sholat, hayal pala nih. Lu kelamaan. <laughs> lu yang ajan, ya. Ya, ibu kalau bisa ke masjid, nggak apa-apa ke masjid. Ya, kan ada masjid-masjid yang ramah sama perempuan berangkat aja beda kok tetap beda ke masjid itu tetap beda Bismillahirrahmanirrahim saya berharap mulai bulan depan ini ya ada yang jatuhin gambar sama saya gambar Ustadz minta pendapat antum saat ini town house yang kita mau bikin Allah Nih gimana ceritanya ya tat aneh kejar sholat malam tat aneh ketemu teman alhamdulillah arsitek di dilala minggu-minggu itu juga ketemu orang yang punya tanah Minggu-minggu itu juga saya ketemu kemudian material. Saya pokoknya ketemu banyak hal di satu rumah Ustaz. Reuni Tat. Ada reuni Tat. Tiba-tiba mereka semua bekerja buat saya Tat. Mereka semua sepakat mau majuin saya Tat yang nganggur ini Tat. Makasih ya Tat. Nanti pancang tiang pertama Ustaz datang ya. Insya Allah saya datang. Yakin? Insya Allah saya yakin. Datang insya Allah. Ente jalan ini, mulai malam ini, ente start bangun malam, duut, terus sampai malam tanggal 25, 25 malam, besoknya istiqlal. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Ente catat hari ini nomor rekening ente. Dan periksa, ada berapa duit tuh rekening. Nanti periksa lagi hari ke-40, berubah nggak tuh rekening? Ya insya Allah. Insya Allah. Ayo kita baca salawat dulu. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات الصالحات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عند عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات الفاتحه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين Kita berdoa kepada Allah sambil kita sujud, kita sampaikan kepada Allah apa yang menjadi doa kita masing-masing. sambil minta dikuatkan oleh Allah agar 40 hari ke depan kita jaga salat berjamaah, kita jaga qobliyah ba'diyah, kita jaga qiyamul lail, kita jaga witir, kita jaga puasa-puasa Senin Kamisnya atau bahkan daudnya, kita jaga zikir pagi ke sorenya, kita jaga selawatnya insyaallah. Mudah-mudahan tembus-tembusan ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maret tanggal 26 hasil insyaallah apa yang menjadi hajat saudara-saudara semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan sujud sampaikan kepada Allah apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi doanya. Silahkan. Masih ada waktu sekitar 10 menit menjelang azan berkumandang. Sampai ketemu lagi di tanggal 26 Maret. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua. Insya Allah apa-apa yang menjadi materi tambahan akan saya sampaikan lewat Instagram dan lewat Facebook. Sampai ketemu tanggal 26. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.